Jadi ternyata ini adalah merupakan taktik yang sudah diatur oleh mereka untuk menjauhkan manusia kaum muslimin dari para ulama. Itu cara mereka Ya. Jadi jangan kemudian seorang itu ketika melihat awal dari dakwah mereka Masya Allah manhaj salafi menyebarkan dakwah salafiyah maka kita terkagum-kagum dengan mereka tidak mengetahui hakikat para ulama mereka sudah berpandangan jauh melihat tentang keadaan mereka. Bahwa mereka tidak ikhlas di atas dakwah salafiyah. Jangan melihat lahirnya saja. Nah, lihat apa gerakan mereka. Apa sikap mereka terhadap para ulama. Siapa teman-teman mereka. Melihat secara global. Jangan melihat sururiyah itu hanya melihat dari satu sisi saja. Bahwa mereka Masya Allah secara wajah salafi. Secara dohir radio roja itu radio salafi. Secara dohir menyebarkan dakwah salafiyah. Masyarakat ikhwan rahimahumullah. Ya. Tahu siapa orang-orang ada di dalam. Tahu apa gerakan mereka. Nah. La yurzabul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin jangan sampai terjatuh, jangan sampai tersengat kalah jengking dua kali. Jangan sampai jatuh ke lubang itu dua kali. Kalau sudah terjatuh sekali, hati-hati. Nah, siapa mereka ini? Masya Allah, Siapa yang mengatakan bahwa Syekh Robi itu bukan Syekh senior? Masih ada yang lain yang lebih senior. Ya. Siapa yang merekomendasi Ihyat Torah? Mengatakan bahwa Ihyat Torah itu adalah ahli sunnah. من سبب رجع إلى فعل الكاذب معشر الأخوة رحمكم الله Tapi kan saya tidak pernah mau jadi syair Ya teman anda Teman anda Dengan siapa anda berteman Kata Lauzai Man khafiyat anna bid'atuhu Lam takfa alina ulfatuhu Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya Tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat Bukan suatu keharusan ketika kita menyikapi seorang, lalu kemudian kita harus mengetahui setiap orang bid'ahnya ini, ini, ini, ini. Kalau seperti itu menghabiskan waktu, masyarakat, ikhwan rahimakumullah. Kita tidak ingin disibukkan dengan hizbiyun. Ya. Tapi, kenali Allah, biadanya. Kenali mereka dengan teman-teman dekat mereka. Begitulah para ulama mengajarkan pada kita cara kita bergaul. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من yukhalil seorang hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman karena seorang itu akan mengikuti temannya nah ya Firanda termasuk yang mengizinkan nah katanya penjaga putih yang mengatakan bahwa Syekh Rabi diusir dari Madinah ini orang Al-Khabib, al Khabib Nah. Yang mengatakan bahwa dia Asyik Rabi bukan orang senior dari kan para ulama. Teman-temannya. Nah, alecehkan. Apa tujuannya? Mementahkan dakwah eh, tahlil para ulama dari berat dari Suriah. Itu tujuan mereka. Nah, mereka berusaha bersembunyi di belakang sebagian para masyarakat. para ulama. Nah, sebelum ketahuan belam. Dulu Masya Allah. Ya tahu datangkan masyayikh Urdun. Ya Luar biasa. besar besar. Nah, isi di sana, isi di sini. Sekarang gabung. Kelihatan. Nah, ternyata sudah ketahuan belangnya. Ternyata para masyarakat mereka itu para pencuri Naam pencuri. Ya. Ali Hasan al Zahri pencuri. Pencuri karena orang lain. Pencuri tulisan orang lain dinisbatkan kepadanya. Ya. Belum lagi saling al Hilali pencuri. Pencuri harta. Nah, yang membuat mereka berpecah luar biasa pandainya ia Turab ini. Nah, dalam menimbulkan perpecahan pula di antara mereka ia Turab, andil besar terhadap perpecahan terjadi antara mereka. Nah, belum lagi yang sekarang Rasul akhlak. Sudah setahun belanja berusaha lagi mencari ulama-ulama yang kira-kira mereka bisa berdiri di belakangnya. Jadi kan tameng. Akan tapi insya Allah setelah terul hakikat akan manfaat. Sampai kapan mereka harus seperti itu? Kucing-kucingan. Nah, seakan-akan dakwahnya Masya Allah, dakwah salafiyah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan. Nah, nanti. Lihat keadaannya. Dan para ulama mengetahui keadaan mereka. Allah. Ya, oleh karena itu, masyarakat rahimahumullah. Hendaknya seorang melihat kondisi mereka secara utuh. Nama mereka ini memang merupakan kelompok dia. Ya. Di antara mereka ada seorang doktor, masya Allah doktor keluaran jami Islamiyah. Nah, ya. Kata Syekh Abdullah Bukhari kepada doktor ini, ada rajul Safi. Nah, doktor Safi, Bukan sapi ya, Nah, jangan sampai ada yang menukil Ustaz mengatakan dokter itu sapi. Sabihun. Bahasa Arab. Ya. Mahajar rahimahullah. Memuji-muji Abul Hasan. Ya. Abul Hasan. Al-Misri Al-Mahribi yang membela Isrul Qarabawi. membela Sayyid Qutub, membela Zahidai al batil dipuji-puji sama dia. Miskin. Sebagian Masya Allah. Nah, rajin, rajin belajar, rajin para ilmu. Sampai melanjutkan menuntut ilmunya di IAIN. Saking rajinnya para ilmu. Ya, keluar dari Jamiah Islamiyah, lulus S1, S2 di IAIN. Masya Allah. Rajinnya belajar. Nah, itulah keadaan mereka. Hah? Dah ilahi bersama dengan mereka. Nah, turut menyebarkan kaset-kasetnya Farid Zaidan. Nah, dan yang semisalnya disebut oleh Farid Suhaim Dajjal ya, Dajjal. Namun masyarakat rahimakumullah. Begitulah kondisi ahlul fitnah, ahlul ahwa. Akan nampak akhirat. Yang wajib bagi kaum muslimin hendaknya mereka komitmen merujuk pada ulama. Lihat para ulama ketika muncul kesesatan, fitnah, maka jangan kemudian seorang itu terburu-buru dalam bersikap. Tanyakan pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah. nah ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Dan menyimpang yang menampakkan pakaian salafiyah dari Ibn Abdurrah Abdurrahman Abdul Khalid Abdul Razak Syariji Salman Al-Audah Safar Al-Hawali dan yang semisal mereka dari tokoh-tokoh kesesatan setelah nampak bahwa mereka berada di atas kesesatan maka para ulama pun memberikan peringatan nah yang anehnya dari mereka ada yang sudah mengetahui bahwa mereka-mereka ini para tokoh-tokoh yang sholat menggembosi para ulama. Ya. Akan nah, tapi tetap saja mentazkiyah menganggap bahwa mereka itu dari ahli sunnah. Dan ini bukanlah satu hal yang aneh. Ya. Asyik nah, Mubil rahimahullah ta'ala subhanallah. Beliau ya, dengan tegas dan penuh keyakinan mengatakan bahwa wallahi mereka itu tersesat bukan karena syubhat tapi disebabkan karena fulus bil fulusi mulus nah dengan fulus semuanya bisa mulus Meski dan begitulah yang dialami oleh murid-murid Syekh Mukbil Abdul Majid Ar-Raimi dulu Masya Allah ya kelihatan zuhud ketika dia masih belajar di tempat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala nah orang banyak hadir di ini. setelah keluar terpengaruh oleh Tuhan Akhirnya ilmunya itu hilang. Sibuk dengan dunianya. Sibuk ngurusi ini dan itu. Proyek ini dan itu. Ya, akhirnya tidak lagi mengajar. Nah, dan ya tentunya ada manfaat, ada faedah di samping itu semua. Kurus. Nah, Muhammad bin Musa al bin yang itu juga uh, menantu Syekh rahimahullah ta'ala. Dia menikahi salah satu dari anak wanita Syekh. Nah, dahulunya Masya Allah ketika di masjid. Luar biasa. Kelihatan zuhur, kelihatan semangat dalam belajar. Ketika di luar terpengaruh dengan itu ihsan. Ya, akhirnya dibangunkan ini macam-macam dibangunkan itu akhirnya lepas dan bahkan membantah ya mertuanya sendiri membantah Syekh rahimahullah. Begitu mereka terpengaruh dengan apa? Dunia. Nah. Sampai kata Syekh Wallahi kalau mereka itu sudah kehabisan duit, baru ditahan. Nah. Tapi, ya karena polosnya masih terus lancar. Nah. Terus pemasukan, pemasukan, pemasukan. Ini kalau ditahrir, jadi miskin dia. Maka tentu dia harus ya, berpikir. Nah, ada juga yang mengatakan, oh, itu kan dulu muamalah yang al-Quran. Subhanallah, kawan-kawan yang mengetahui hakikat mereka, kemudian meninggalkan mereka, bersaksi bahwa sampai sekarang pun mereka masih bersama Ihyat Bagaimana mungkin Ihyat akan meninggalkan mereka dan telah dibangunkan ma'ad yang sana ma'ad Nubaz, yang sana ma'ad Bukhari, yang sana rumah sakit, yang oh, macam-macam. Nah, berat untuk meninggalkan. Ma'asyarakat nah, rahimahumullah. Dan ini musibah. Dan ini fitnah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam likulli ummatin fitnah wa